imana qawlun wa amal bahwa al iman itu terdiri dari qaul ucapan wa amal dan juga amal perbuatan qaulun قول القلب واللسان وعمل عمل القلب واللسان والجوارح ucapan terdiri dari ucapan kalbu apa yang dimaksud dengan ucapan kalbu wa huwa tasdiqul jazim yaitu percaya ma'al yaqin ya percaya yakin dan membenarkan hadza huwa qaulul qalb wa qaulul lisan demikian pula iman terdiri dari qaulul lisan wa huwa nutqu bisyahadatain yaitu mengucapkan kalimat syahadatain kalimatul ikhlas wa amalun demikian pula al iman adalah merupakan amal perbuatan amalul qalbi wa amalul lisani wa amalul jawarih amal perbuatan kalbu perbuatan hati seperti apa seperti al khauf wal khasyah wal raja wal tawakkul wal mahabbah rasa takut Rasa berharap kepada Allah Bertawakal kepada Allah Ini semua adalah merupakan amalan kalbu Demikian pula amalul lisan Amalan lisan Yaitu Seperti Qiraatul Quran Wal adkar Wal da'wati ila Allah Membaca Al-Quran Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdakwah kepada Allah al-kalimatu thayyibah ucapan yang baik wa amalil jawarih demikian pula amal dari anggota badan kasairil ibadat seperti berbagai macam ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik salat maupun puasa maupun haji maupun sedekah maupun ta'awun 'alal birri wa taqwa wa ghairi dhalik hmm. Kemudian diantara sebuah ibadah yang sangat mulia dan ini adalah merupakan salah satu dari ibadah qalbiyah, ibadah kalbu yaitu ar-raja. Ya, ar-raja yaitu adanya rasa berharap. Kita berharap, kita mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala-pahala yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman di sisinya. Itu merupakan sebuah ibadah yang sangat mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا maka barang siapa yang berharap pertemuan dengan Rabbnya pertemuan dengan penciptanya fal ya'mal maka hendaklah dia beramal mewujudkan harapan tersebut dengan amal ibadah. Amalan salihah beramal saleh. Wala yusyrik dan janganlah sekalipun janganlah sekali-kali dia menyekutukan Allah dengan seorang pun di dalam ibadah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Salah satu ibadah yang begitu mulia adalah ar-raja. Oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala kama fi risalatihi Thalathatil usul beliau menyebutkan wa min anwa'il ibadati allati amara Allah biha. Naam, contohnya apa? Salah satunya adalah ad-du'a wal khawfu war raja. Adanya rasa berharap. Dan ini merupakan akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwa seseorang yang meniti jalan yang akan menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala haruslah senantiasa memiliki rasa ini haruslah senantiasa melaksanakan ibadah ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang para nabi إنهم كانوا يسارعون fil khairati ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan dan mereka menyembah kami mereka beribadah kepada kami rokoban, ai rojaan, dengan kalbu yang penuh berharap warohaban ai khaufan dan kalbu yang penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in dan mereka adalah orang-orang yang tunduk dan khusyuk kepada kami. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi atau yang dikenal dengan kitab Ad-Da' wad-Dawa' ya al jawabul kafi jawaban yang memuaskan liman sa'ala bagi orang yang bertanya anid dawa isyafi yang bertanya tentang obat yang mujarab maka kitab ini sangatlah mengandung faedah yang sangat banyak di mana beliau menyebutkan penyakit-penyakit dan juga menyebutkan obatnya. Di dalam salah satu babnya beliau menulis faslun sebuah pasal. ar raja wal amani kata beliau rahimahullah. Pasal yang membahas tentang harapan wal amani dan angan-angan. Maka di sini beliau hendak menjelaskan kepada kita semua perbedaan antara harapan dan angan-angan. Naam. Wa mimma yanbaghi an yu'lam anna man raja syai'an istalzama raja'uhu thalathata umur. Dan di antara perkara yang harus dan seyogyanya diketahui bahwa barang siapa yang menginginkan atau barang siapa yang mengharap mendapatkan suatu hal, maka harapannya ini memiliki konsekuensi tiga, tiga perkara. Nah, ini raja. Kalau kita punya harapan, kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka harapan kita ini haruslah ataupun berkonsekuensi terhadap tiga tiga hal yang harus dipenuhi. Enam, Ahaduha mahabbatu ma yarju. Yang pertama cintanya orang tersebut terhadap sesuatu yang diharapkannya. Maka kalau kita berharap pertemuan kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka tentunya kita akan mencintai pertemuan tersebut dan kita akan mencintai segala macam pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wasani yang kedua khaufuhu min fawatih. Ini yang penting. Yang kedua kata beliau kekhawatirannya dia ya atau takutnya dia dari luputnya atau hilangnya sesuatu yang diharapkan tersebut. Dia khawatir apa yang menjadi harapannya itu akan luput. Akan hilang. Al-thalith yang ketiga sa'yuhu fi tahsilihi bihasabil imkan. Ini yang paling penting. Sa'yuhu usahanya dia fi tahsilihi untuk meraihnya, meraih apa yang dia harapkan bihasabil imkan dengan semaksimal mungkin. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني. Kata beliau adapun rasa harapan yang tidak dibarengi atau disertai oleh salah satu dari tiga perkara tersebut maka itu termasuk dari bab amani yaitu angan angan-angan dan itu bukan termasuk dari bab harapan, berharap. Karena apa? Karena ketika kita mengharapkan pahala di sisi Allah, kita akan cinta terhadap pahala tersebut. Kemudian kita akan khawatir pahala itu akan luput dari kita sehingga kita realisasikan harapan kita itu dalam sebuah usaha untuk bisa mendapatkan pahala itu dengan maksimal. Itulah roja. War roja syai'un wal amani syai'un akhar. Maka roja berharap itu satu hal wal amani dan angan-angan itu satu hal yang yang lain sehingga tidak sama. Sehingga kalau seseorang mengaku dia mengharapkan pahala di sisi Allah tetapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan pahala tersebut dalam sebuah amal perbuatan, maka dia termasuk dari orang yang berangan-angan. Naam. Fakullu rajin khaifun. Perhatikan ya ikhwah, kata beliau, maka setiap orang yang memiliki harapan khaifun pasti dia akan khawatir, pasti dia akan akan takut. Takut kenapa? takut hal yang dia harapkan itu akan luput. Akan pergi. Wasairu 'ala tariqi idza khafa asra'a as-sayra al fawat. Dan orang yang sedang melakukan perjalanan di suatu jalan sedang menempuh suatu jalan ya Ida khofa kalau dia takut, asra asair dia akan mempercepat perjalanannya. Makhafatal fawat, karena dia khawatir akan ketinggalan atau akan kehilangan perkara yang dia harapkan. Maka di sini beliau rahimahullah menggambarkan bagaimana seharusnya seorang muslim yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya penuh dengan rasa berharap terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harapan tersebut membuat dia khawatir akan kehilangan perkara yang dia harapkan sehingga dia akan bergegas mempercepat perjalanannya, perjalanannya memperbanyak amal-amal solehnya agar supaya dia segera sampai terhadap ataupun kepada apa yang dia harapkan. Wa fi jami' at di dalam jami' at-Tirmidzi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari hadis Abi Hurairah semoga Allah meridhai beliau qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang takut, dia akan adlaj. Adlaj yakni sara fi akhiril laili au awwalihi au sara fil laili kullah au kulli. Barang siapa yang takut, dia akan berjalan pada malam hari, bahkan dia akan berjalan semalam suntuk. Waman adlaja balaghal manzil dan barang siapa yang berjalan semalam suntuk maka dia akan segera sampai ke rumahnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah adalah al-jannah. Sehingga seorang yang takut akan kehilangan apa yang dia harapkan dia akan menempuh perjalanan itu walaupun pada malam hari secara menyeluruh. Karena apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dari berbagai macam pahala yang terdapat di dalam surganya sangatlah mahal sehingga dia butuh banyak perbekalan. Dia butuh banyak persiapan agar supaya mendapatkan apa yang dia harapkan. وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة Kemudian kata beliau rahimahullahu taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjadikan ar-raja rasa harapan itu menjadi sifat orang-orang yang beramal soleh Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-khauf rasa takut, rasa cemas adalah merupakan sifat bagi orang-orang yang beramal saleh. Nah, sehingga seorang mukmin harus seimbang antara ar-raja dan al-khauf. Dua-duanya adalah merupakan sifat bagi orang yang beramal saleh. فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما اقترن به العمل amal maka dengan demikian diketahuilah bahwasanya rasa berharap dan rasa takut yang bermanfaat itu adalah perkara yang harus seiring dengan amal perbuatan. Naam. Wa qala Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka karena takut kepada Rob mereka mushfiqun berhati-hati khawatir karena adanya rasa takut kepada Allah dalam kalbu mereka mereka selalu khawatir mereka selalu takut kepada Robnya takut kepada azabnya. Walladzina biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka-mereka adalah orang-orang ataupun walladzina dan orang-orang yang dengan ayat-ayat Rabb mereka yu'minun mengimaninya. Naam. Walladzinahum birabbihim la yusyrikun dan orang-orang yang terhadap Robnya mereka tidak pernah menyekutukannya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya bahwasanya orang yang beramal saleh juga memiliki sifat khauf. Pada awal ayat Allah sebutkan bahwa di antara sifat mereka adalah senantiasa khawatir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Allah sebutkan sifat mereka, mereka senantiasa beriman terhadap ayat-ayat Rabb mereka sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Hanyalah orang-orang yang beriman itu Jika dibacakan kepada mereka Ayat-ayat Allah Akan menambah keimanan mereka Itulah orang yang yang beriman Dan jika disebut Allah terhadap mereka Kalbu mereka akan akan bergetar Dan mereka hanya bertawakal kepada Rob mereka Kemudian sifat yang ketiga yang Allah sebutkan dalam ayat berikutnya walladzina hum la yusyrikun dan orang-orang yang mana mereka tidak pernah menyekutukan Rabb mereka. Ini sifat yang paling mendasar bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Fahuna ahbabtu an aqifa ma'akum waqfatan yasirah. Di sini ada perkara yang ingin untuk kita renungkan bersama di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa di antara sifat-sifat orang-orang yang beramal saleh mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena asyirk ya, perbuatan syirik amruhu azim, urusannya sangatlah besar. Wa khataruhu jasim wa sahibuhu mukhalladun finnar abadal abidin dan bahayanya sangatlah besar dan pelakunya akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Karena para ulama ayuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah telah membagi bahwa syirik itu ada bermacam-macam. Ada syirkun fil aqwal, ada pula syirkun fil af'al. Syirik dalam ucapan, ada pula syirik dalam perbuatan dan ada lagi yang sangat berbahaya syirkun fil iradati wan niyat syirik dalam hal apa iradat keinginan dan dan niat dan ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan lebih dikhawatirkan oleh beliau untuk menimpa umat ini daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau ya telah menyebutkan tentang bahaya kesyirikan di mana kesyirikan dalam hal iradat, niat dan keinginan itu sangatlah sedikit orang-orang yang akan selamat darinya. Naam. Di dalam halaman yang lain Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa faslun asyirku fil iradati wan niat sebuah pasal yang membahas tentang syirik di dalam hal iradat keinginan wan niat dan niat وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له Adapun syirik dalam hal iradat, keinginan, tendensi, wan niyat dan niat fadzalikal bahrul ladzi la sahilalah, maka bagaikan lautan yang tidak bertepi. Wa qallaman yanju minhu dan sangatlah sedikit orang yang selamat dari penyakit ini. فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته iradatihi maka barang siapa yang memiliki keinginan dari amal perbuatannya itu ghaira wajhillah selain wajah Allah atau memiliki niat sebuah hal selain dari mendekatkan diri kepada Allah wa talabil minhu dan selain mencari pahala dari Allah faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi maka sungguh dia telah menyekutukan Allah di dalam hal keinginan dan niat dia dan yang perlu diketahui bahwa sebagian ulama sebagaimana samahat al syeikh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala bahwa beliau menganggap asyirkul khafi riya itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha sehingga masuk dari dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubatan nasuh, taubat yang nasuha. Nasallallahu salama. Naam. Wal ikhlasu adapun al ikhlas kata beliau an yukhlisa lillahi fi aqwalihi wa af'alihi wa iradatihi wa niyyatihi wa hadhihi hiya al الحنفية ملة ibrahim allati amara Allah biha ibadahu kullahum. Adapun ikhlas adalah seorang hamba memurnikan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal ucapannya, dalam hal perbuatannya, dalam hal keinginannya, tendensinya, dalam hal niatnya dan inilah yang merupakan al-Hanafiyah, kelurusan yang merupakan millatu Ibrahim, agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya semuanya wala yaqbalu min ahadin ghairaha di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seorang pun selain daripada ibadah yang ikhlas tersebut. Wahya haqiqatul Islam dan itulah haqiqah daripada hakikat daripada Islam ikhlasul ibadati lillahi subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya telah menyebutkan dari hadis Ma'qil Ibn Yasar radhiyallahu taala anhu di mana beliau bercerita Intalaqtu ma'a Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal Pada suatu ketika aku pernah pergi bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau berkata, "Ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin naml." Wahai Abu Bakar, sungguh kesyirikan itu ya, fikum akan ada pada kalian yaitu pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam akhfa lebih samar min dabibin namli dari langkah semut. Takhayyal barakallahu fikum. Coba kita pikirkan ketika ada semut yang berjalan di samping kita. Adakah seorang dari kita yang mendengar langkahnya? Nah, maka ini merupakan sebuah masal yang yang sangat dakik, sebuah perumpamaan ya yang sangat dakik ya yang sangat tepat ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan kesyirikan yang akan menimpa umat ini itu seperti langkahnya semut. Artinya apa? Tersamar. Terkadang seseorang melakukan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala baik dalam ucapan maupun ibadah dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Faqala Abu Bakr maka Abu Bakar mengatakan hal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Wahai Rasulullah, bukankah syirik itu adalah orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala bersama Allah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi Lasyirku akhfa min dabibin namli. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh kesyirikan itu lebih tersamar untuk kalian umatku daripada langkahnya semut. Nah, karena apa? Karena hal itu tidak terlihat. Nah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang melakukannya. Naam. Karena adanya tempatnya di dalam kalbu. Dalam hal iradat, keinginan, tendensi, niat dan tujuan. Sehingga seseorang yang zahirnya terkadang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa naudzubillah ternyata dia sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala melakukan sebuah dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan tentang bahaya syirik ini, Nabi memberikan jalan keluar. Fakala, nam, maka beliau mengatakan ala adulluka ala syai'in idza qultahu zahba anka qaliluhu wa katsiruh. Wahai Abu Bakar, maukah engkau aku tunjuki kepada sesuatu yang jika engkau ucapkan sesuatu tersebut yaitu doa maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan darimu penyakit ini sedikitnya maupun banyaknya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kul Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik dalam keadaan aku mengetahui dan aku memohon ampun kepadamu terhadap dosa-dosa yang tidak aku ketahui maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk selalu dan selalu membaca doa ini menghafalkannya menghayatinya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita semua dari penyakit yang sangat berbahaya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab dan juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya tatkala beliau menggambarkan bahwasanya kesyirikan yang akan menimpa umat ini bagaikan langkah semut yang tidak terlihat dan terdengar. Oleh karenanya Nabi sangatlah khawatir terhadap umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min al masihid dajjal." Maukah aku beritahu kalian dengan suatu hal yang lebih aku khawatirkan untuk menimpa kalian daripada fitnah Masih dajjal? Qulna bala ya Rasulullah. Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Faqala asyirkul khafi maka beliau mengatakan syirik yang khofi. Khofi itu tersembunyi atau samar. Tidak terlihat. Karena tempatnya ada pada kalbu seorang muslim. Seorang hamba. Sehingga yang tahu hanyalah dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan seorang manusia itu sangatlah mengetahui tentang dirinya. Naam. Bagaimana itu asyirkul khafi Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatah yaitu seperti orang yang berdiri melaksanakan salat padahal salat termasuk afdalul qurubat. Naam. Termasuk dari ibadah yang paling agung, yang paling mulia, bahkan ar-ruknus tsani ba'da syahadatain, rukun yang kedua di dalam Islam setelah syahadatain. Nah, seseorang berdiri melaksanakan salat, fayuzayyinu salatah. Lantas dia pun memperbagus, menghiasi salatnya. Apa tujuannya? Naam lima yara min nadhari rajul karena dia melihat ada orang yang sedang memperhatikannya. Ini syirkul khafi. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Naam, Qiraatul Quran, talabul ilm, ad-da'wah ila Allah, as-sadaqah, al-hajj, al-umrah, as-siyam, semuanya. Ketika seseorang melaksanakan ibadah-ibadah yang agung tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pahala di sisinya, mengharapkan pertemuan dengannya, akan tetapi memiliki tendensi yang lain dari tendensi-tendensi duniawi, maka itu Naam merupakan perkara yang telah dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menimpa umat ini. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sehingga sifat yang ketiga kita kembali kepada ayat enam yang beliau sebutkan di antara sifat hamba-hambanya yang beramal soleh adalah mereka-mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya tidak pernah berbuat kesyirikan tidak pada ucapannya tidak pada perbuatannya tidak pula pada niat ya dan tujuannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang ikhlas walladzina yu'tuna ma atau kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dan orang-orang yang yu'tun yang melakukan ma atau apa yang telah mereka lakukan wa qulubuhum wajilah artinya maksudnya ayat ini adalah orang-orang yang melakukan atau melaksanakan perintah-perintah Allah wa qulubuhum wajilah dalam keadaan kalbu-kalbu mereka khawatir nah khawatir apa khawatir amalan yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat seorang mukmin. Setelah dia melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan terus dia merasa tenang, akan tetapi dia terus khawatir dan takut bahwa amalan yang dia lakukan itu ternyata sia-sia dan tidak mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka takut dan khawatir karena mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka-mereka itulah orang-orang yang selalu bergegas, berlomba-lomba dalam kebaikan wahum laha sabiqun dan mereka ya mendahului dalam hal kebaikan tersebut. Naam. Waqat rawat Tirmidhi beliau menyebutkan tafsir dari ayat ini tentang ayat ya yang ke-60 dari surat Al-Mu'minun. Al-Imam Tirmidhi di dalam jami'nya telah meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha di mana Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang maksud dari ayat tersebut. Naam, Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Fakultu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, maka aku berkata, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasriqun?" Yang dimaksud oleh ayat ini yaitu mereka-mereka yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dalam keadaan kalbu mereka takut. Nah, Apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang yang yashrabun al khamr, meminum khamr, wa yaznun berzina, wa yasriqun dan mencuri? Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya apa? Kalau orang yang sudah bermaksiat, enam, kemudian melakukan pelanggaran di dalam perbuatannya, maka memang harusnya demikian, kalbunya takut. Enam. Mereka yang melakukan apa yang telah mereka lakukan dari berbagai macam kemaksiatan, kemudian kalbunya takut. Apakah begitu maksudnya? Maka kata Nabi SAW, alaihi la, ya benata ya siddiq. Tidak seperti itu, wahai anak perempuan dari As-Siddiq, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Bukan itu yang dimaksud dengan ayat ini. Akan tetapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka-mereka yang berpuasa, yang melaksanakan sholat, yang bersedekah. Dan mereka takut serta khawatir kalau amalan-amalan mereka itu tidak diterima dari mereka. Jadi maksudnya Alladzina yu'tuna ma atau orang-orang yang melakukan apa yang telah mereka lakukan yaitu orang-orang yang melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah tetapi kalbu mereka terus khawatir dan takut ya karena amalan-amalan mereka itu tidak diterima takut kalau amalan-amalan mereka itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ulaika yusari'una fil khairat kata Nabi sehingga mereka terus ya menjadi orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Waqat ruwiya min hadits Abi Hurairah aidan dan hadis ini juga diriwayatkan dari sahabat dari sahabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu subhanahu وصف أهل السعادة بالإحسان مع ihsani ma'al khawfi wa al-ashqiya'a bil isaati ma'al amni. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dengan ihsan, dengan perbuatan baik. Jadi mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Ma'al khauf, perhatikan ikhwan kata beliau, disertai rasa khawatir dan takut Wawasof al ashkia dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang akan celaka bil isaati. Ya, dengan amalan buruk ma'al amni disertai rasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada ayat yang sebelumnya lagi. Naam ayahsabuna annama numidduhum min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayat sebelumnya tentang ahlul tentang al ashkia orang-orang yang akan celaka. Apakah mereka menyangka bahwa apa yang kami bentangkan untuk mereka berupa harta dan anak-anak nusari'u lahumul khairat, kami percepat kebaikan untuk mereka? Naam. Bala yash'urun, bahkan mereka tidak sadar. Jadi orang yang celaka selain dia beramal buruk ditambah lagi kalbunya senantiasa merasa tenang dari azab Allah Subhanahu wa taala dan makar Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Berbeda dengan orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh selain mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, mereka juga memiliki rasa khawatir ya kalau amalan yang telah mereka lakukan itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Oleh karena itu, beliau menyebutkan pada bab berikutnya tentang contoh bagaimana salaf kita. Naam, dari yang paling mulia yaitu para sahabah mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan khaufus sahabati min Allah, rasa takut para sahabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala ahwal as sahabati radhiyallahu anhum wajadahum fi ghayatil amali ma'a ghayatil khauf. Dan barang siapa yang memperhatikan yang meneliti keadaan dan kondisi para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka dia akan mendapati mereka pada puncak amal saleh disertai puncak rasa takut yang ada pada kalbu mereka. Wa adapun kita jama'na baina taqsiri balit tafriti wal amni. Adapun kondisi kita Barakallahu fikum kata beliau kita kumpulkan antara taksir ya kekurangan di dalam beramal soleh balit tafrid bahkan meremehkan nah tidak sekedar kurang dalam beramal soleh bahkan lebih dari itu nah ma'al amni disertai adanya rasa aman seolah-olah kita sudah beramal soleh keimanan kita seperti para sahabat Nas'alullah as wal afiyah. Nah, ini kondisi kita dan kita menyadari dan mengakui. Adapun para sahabat kata beliau, maka mereka berada di puncak amal saleh dan puncak rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perhatikan, inilah Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridai beliau Beliau mengatakan waditu anni sya'ratun fi janbi abdin mukmin. Sungguh aku berharap aku itu hanya sekedar sehelai rambut yang ada di sisi seorang mukmin. Karena apa? Karena beliau khawatir akan pertanggungjawaban yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Zakarahu Ahmadu anhu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Bakar. Wa zakara anhu annahu kana yumsiku bi lisanihi wa yaqul hadha alladhi awradani al-mawarid dan juga disebutkan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau pernah memegang lidah beliau lantas berkata hadzal ladzi inilah awradani al mawarid benda yang menjerumuskan aku terhadap malah petaka. Naam, falisan. Naam, amruhu khatir. Maka lisan itu urusannya sangat membahayakan. Kalau kita tidak bisa menguasai lisan tersebut, maka seperti apa yang beliau khawatirkan akan menjerumuskan kita kepada malapetaka. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat bagi kita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk senantiasa diam kalau tidak bisa berkata yang baik. Nah, Kemudian wakana yabki katsiran wa dan Abu Bakar adalah orang yang banyak menangis. Wa dan beliau mengatakan ubku ibku fa illam tabku fatabakau. Menangislah kalian karena Allah. Menangislah kalian, kalian karena rasa takut kepada Allah. Kalau kalian tidak mampu untuk menangis, fatabakau, maka pura-puralah menangis. Eh berusaha untuk bisa meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akar ini dhaif. nam sebagaimana dibaifkan oleh Al-Albani di dalam Dhaiful Jami'. Naam. Kemudian beliau menyebutkan lagi dari Abu Bakar wa kana idza qama ila salati ka'annahu 'udun min khasyatillahi azza wa jal. Dan Abu Bakar jika berdiri melaksanakan salat ka'annahu 'ud. Beliau bagaikan sebongkah kayu min khasyatillahi azza wa jal karena rasa takut beliau kepada Allah azza wa jal. Nah, khusyuk penuh dengan kerendahan, bermunajat kepada penciptanya sedang diajak bicara oleh yang menciptakannya. Demikianlah kondisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Wa ata bi ta'irin faqallabahu thumma qal. Kemudian Abu Bakar pernah datang membawa seekor burung. Faqallabahu kemudian beliau membalikkan burung itu Lantas berkata, "Masida min saydin wala quti'at min syajaratin illa bima duyyat min tasbih." Tidaklah binatang satu binatang buruan buruan pun ditangkap wala quti'at min syajaratin dan tidak ada satu batang pohon pun yang ditebang illa duyyat illa bima dhayyi'at minat tasbih au bima dhayya'tu minat tasbih kecuali itu disebabkan karena aku melalaikan tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah yang beliau lihat, beliau senantiasa introspeksi diri. Nah, jangan-jangan itu karena dosa yang beliau perbuat padahal beliau adalah Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq afdalu al-ummati ba'da nabiyyiha salawatullah wassalamuhu alaih seorang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imani ummati na'am la rajahah kalau seandainya keimanan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ditimbang dengan iman umatku seluruhnya, maka niscaya keimanan Abu Bakar akan lebih lebih berat. Tetapi bersamaan dengan demikian beliau senantiasa ya introspeksi, mawas diri, melihat kepada amal beliau. Hal itu dikarenakan adanya rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma ihtabara qala li Aisyah. Adapun asar ini maka diriwayatkan secara marfu dari sahabat Abi Hurairah tetapi di dalam sanatnya ada Muhammad ibn Abdurrahman Al-Kushari Al-Imam Al-Zahabi mengatakan la yu'raf bal huwa kadzabun masyhur. Nah, beliau tidak dikenal dari Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman al Khushari la yu'raf tidak diketahui bahkan dia adalah seorang kedap Nah, sehingga atar ini dhaif yang marfu dhaif dhaifkan oleh Syekh al dalam Naam silsilah al-hadith al-mawdu'ah. Ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Adapun riwayat yang lain, Naam dari Abu Bakar diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah ya akan tetapi sama sanatnya mu'dal atau mursal ya sehingga al hafid Ibnu Hajar mengatakan dhaif bi marrah. Naam, wallahu alam. Wala mahtadara qala li Aisyah dan ketika beliau radhiyallahu taala anhu berada dalam sakaratul maut datang kematian kepada beliau, beliau berpesan kepada putri beliau istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ummina radhiyallahu taala anha ya bunayya inni asabtu min malil muslimina hadhihi al-aba'ata وهذا الحلاب وهذا العبد biha ila bihi ila ibn al-khattab kata beliau radhiyallahu taala anhu wahai anakku sungguh aku telah berhasil Nah, artinya aku telah mendapatkan dari harta kaum muslimin hadhil aba'ah. Abaya ini yaitu kain satu potong yang lebar yang dipakai di atas ya baju itu aba'ah. Aku mendapatkan dari hartanya kaum muslimin sepotong abaya ini wahadal halab dan ya seperangkat alat untuk memerah susu wahadal abda dan seorang budak fa asri'i bihi ila binil khattab maka segeralah kamu antar barang-barang itu kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau khawatir Naam akan dihisapnya barang-barang tersebut atau lalainya beliau untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Hada خوف أبي بكر وقال والله wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi syajarata tu'kalu Dan beliau mengatakan demi Allah sungguh aku ingin menjadi seperti pohon ini. Tukal Naam dimakan wa tu'bad dan di dipotong. Tidak ada hisab wala jaza wala azab. Radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa qala dan Qatadah mengatakan balaghani anna Abu Bakrin qal telah sampai kepada aku bahwa Abu Bakar mengatakan laitani khadiratun ta'kuluni dawab. Duhai seandainya aku itu khabirah menjadi sayur-sayuran. Ta'kuluni dawab yang akan dimakan oleh binatang-binatang. Wahada Umar. Kemudian setelah itu Beliau menyebutkan pula atar. Naam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Kata beliau, "Wahada Umar qara'a surat at-Tur hatta idza balagha inna 'adzab rabbika lawaqi', baka washtajja buka'uhu hatta marida wa 'aduh." Dan ini Umar tatkala beliau membaca surat At-Tur sampai dan sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala inna azaba rabbika lawaqi sungguh ya azab siksa Rabb engkau itu pasti akan terjadi maka beliau menangis Naam washtadda buka'uh dan menangisnya semakin menjadi hatta marid sampai beliau sakit wa'aduh dan sampai orang-orang menjenguk beliau. Wa qala li banihi wa huwa fil maut dan Umar bin khattab berpesan kepada anaknya tatkala datang kematian kepada beliau. Naam. Waihak dha' khaddi 'ala al-ard asahu an yarhamani. Celaka engkau wahai anakku Cukup letakkanlah pipiku di atas tanah. Asahu an yarhamani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati aku. Padahal beliau adalah seorang khalifah. Ar-Rashid. Seorang raja. Atau seorang pemimpin dari kaum muslimin. Tetapi begitulah pesan beliau kepada anaknya. Tidak ada yang beliau ingat dari harta bendanya maupun kepemerintahannya akan tetapi yang beliau ingat adalah apa yang akan beliau hadapi pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bal wailun ummi. Kemudian beliau mengatakan bal bahkan wail celakalah untuk ibuku in lam yaghfir li au in lam li kalau aku tidak diberikan ampunan falatan beliau mengucapkan hal ini perkataan ini tiga kali summa qudiya kemudian beliau meninggal wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lailati fatukhifuh dan beliau sallallahu eh, taala anhu memiliki kebiasaan tatkala melewati sebuah ayat fi wirdihi pada wirid beliau Bilail pada malam hari, begitulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan para ulama mereka memiliki wirid. Wirid itu artinya melakukan sebuah ibadah baik itu ibadah lisan maupun ibadah anggota badan setiap hari menjadi kebiasaan setiap hari. Salat, membaca Al-Qur'an, khatmul Qur'an, membaca Adgar Nah, ini beliau radhiyallahu taala anhu tatkala melewati sebuah ayat di dalam wirid beliau di malam hari fatukhifuh maka ayat itu membuat beliau khawatir dan takut fayabqa fil baiti ayyaman sehingga beliau pun terus berada di dalam rumah sampai berhari-hari yu'adu sampai beliau dijenguk yahsabunahu maridan karena orang-orang menyangka beliau sedang sedang sakit karena besarnya rasa takut yang ada pada kalbu beliau radhiyallahu taala anhu. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani min al-buka dan pada wajah beliau ada tanda khattani dua garis aswadan hitam disebabkan karena beliau sering menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala lahu Ibnu Abbas dan suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu pernah berkata yaitu tatkala beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi kemudian beliau sakit beberapa hari maka para sahabat menjenguk beliau radhiyallahu taala anhu menghibur beliau mengingatkan beliau tentang apa yang sudah beliau amalkan memberikan kabar gembira kepada beliau Naam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Naam, tatkala menjenguk beliau mengatakan, "Abshir bil jannati." Naam, bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan surga yang menunggumu. Sawahabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa atalta suhbatah. Engkau telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang panjang. Wa wallaita amral mu'minin Fakawait dan engkau telah mengurusi urusan kaum mukminin dan engkau kuatkan wa addaital amanah dan engkau telah melaksanakan menyampaikan amanah yang dibebankan kepada engkau. Faqala Umar maka Umar menjawab, "Amma tab amma tabshiruka bil jannati Fawalladzi la ilaha illahu law anna lid-dunya wa ma fiha laftadaitu min hauli amami au min hauli ma amami. Maka Umar menjawab, adapun kabar gembiramu tentang surga, maka sungguh demi zat yang tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Kalau seandainya aku memiliki dunia dan seisinya, maka akan aku gunakan untuk menebus huru hara yang ada di depanku. Beliau khawatir. Ya, amal beliau yang selama ini beliau lakukan tidak diterima di sisi Allah. Beliau khawatir bahwa ada sebuah ucapan yang keluar dari mulut beliau dan ternyata itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala qabla an a'lam al khabar sebelum aku betul-betul tahu tentang keputusan Allah kemana aku akan kembali wa amma qauluka fi, fi wa amma qauluka fi imratil mu'minin fa wallahi lawadittu anna dzalika kafafan la li wa la alai adapun kabar gembiramu tentang imratil mukminin ke pemerintahanku dalam mengurusi urusan kaum mukminin maka sungguh aku hanya berharap itu menjadi sebuah hal yang netral artinya apa lali wala alai aku tidak punya hak atas orang lain dan aku juga tidak punya kewajiban untuk orang lain artinya apa kepingin nah netral, sah. Nah, menganggap itu bukan sebagai sebuah amal yang besar. Nah, wa amma ma dzakarta min suhbati Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam fadzalik. Adapun yang engkau sebutkan dari perkara kabar gembiramu tentang aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itulah yang aku harapkan. <clears throat> Karena beliau karena beliau begitu cinta kepada Rasulullah SAW. untuk dibangkitkan bersama beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Mawarid Dhamman ila Zawaid Ibn Hibban lil haythami Kemudian dari sahabat yang lain Dari Utsman bin Affan, beliau mengatakan wa hadza Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta yabulla lihyatah. Dan ini Utsman radhiyallahu taala anhu kalau beliau berdiri di sisi kubur beliau menangis sampai membasahi lihyah beliau radhiyallahu anhu. maka niscaya aku akan memilih untuk menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana aku akan kembali. Wahada Ali bin Abi Talib dan ini Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa bukauhu wa khawfuh dan menangisnya beliau serta rasa takut beliau kepada Allah Subhanahu wa taala Wa yashtaddu khawfuhu min dan beliau sangatlah khawatir terhadap dua perkara. Tulil amal wa tiba'il hawa. Tulul amal panjangnya angan-angan. Wa tiba'il hawa dan mengekor mengikut terhadap hawa nafsu. Qala fa amma tulul amali fayunsil akhirah. Beliau mengatakan adapun panjangnya angan-angan maka hal itu akan melalaikan kita dari akhirat. Wa ammattiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq. Adapun mengikut hawa nafsu maka akan menghalang-halangi dari kebenaran. Dan inilah yang kita lihat. Manakala seseorang lebih mengutamakan hawa nafsunya, maka dia akan terhalang dari kebenaran. Naam. Kemudian kata beliau, "Ala wa inna dunya qad wallat mudbiratan wal akhirata muqbilatan." Ketahuilah, sesungguhnya dunia itu telah pergi ke belakang wal akhirata mudbiratan adapun akhirat pergi ke depan, menghadap kita semua. Kita semua akan bertemu dengan akhirat yang menunggu kita. Walikulli wahidatin banun dan masing-masing dari keduanya memiliki anak-anak. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian dari anak-anak akhirat. Wala takunu min abnail dunya dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, karena sesungguhnya pada hari ini adalah tempat untuk beramal dan tidak ada perhitungan sekarang. Wa ghadan hisabun wala amal dan besok adalah merupakan hisab, tempat perhitungan dan tidak ada lagi amalan tempat untuk untuk beramal. Sehingga marilah kita semua menjadi anak-anak akhirat yang senantiasa menjadikan akhirat di depan kedua mata kita. Jangan sampai terlena dengan dunia, jangan sampai terlena dengan niat-niat yang sementara di dalam ibadah-ibadah kita, terlebih lagi dalam hal talabul ilm, menuntut ilmu. Jangan pernah kita memiliki niat untuk terkenal untuk memiliki banyak pengikut karena inilah yang membuat mereka-mereka yang memiliki ilmu tergelincir dan terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang ada. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagai penutup beliau telah mengatakan wa qala Ibnu Mas'ud law ta'lamuna ta ma waqi'a ala aqibithnani kalau kalian semua mengetahui dosa yang aku lakukan, maka niscaya tidak ada lagi dua orang yang menginjak tumitku. Artinya apa? Ini sebuah masal di dalam bahasa Arab bahwasanya Naam ketika dikatakan fulanun muwatta'atul atau muwatta'ul aqib fulan itu tumitnya diinjak ai kathirul atba banyak pengikutnya. Kata Ibnu Mas'ud, kalau seandainya kalian tahu dosa-dosa yang aku perbuat, maka tidak ada lagi orang yang akan mengikutiku. Yang akan berguru kepadaku. ala ra'si. Dan sungguh kalian akan melempar melumuri tanah kepada kepalaku. Walawaditu annallaha ghafara min dan sungguh aku berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dari dosa-dosaku wa anni du'itu Abdullah ibn Raudah dan aku dipanggil hanya sebagai Abdullah ibnu Raudah. Nah, karena beliau termasuk dari ulama sahabat dan beliau memiliki ashab wa talamid. Beliau memiliki murid-murid yang banyak dan murid-murid beliau termasuk dari fuqaha Naam as-sab'ah para ahli fikih dari kalangan para tabi'in sehingga beliau khawatir ya akan dosa-dosa beliau. Naam. Rawahu al-Hakim wa ghairuh. Naam. Kemudian beliau juga mengatakan qala innal mu'min yara dan bahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' Sesungguhnya seorang yang beriman, seorang mukmin itu akan melihat dosa yang dia perbuat seperti dia sedang duduk di bawah gunung yang besar yang dia takut untuk menimpanya. Itulah seorang mukmin. Wa innal fajir adapun seorang yang pendosa yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun seorang adapun seorang pendosa maka dia akan melihat dosa-dosanya itu hanyalah bagaikan lalat, seekor lalat yang lewat di depan hidungnya, faqala bihi hakadha, kemudian dia hembuskan begini saja. Sepele. Itulah ciri orang-orang yang fajir. Oleh karena itu Muhammad ibn Hasan Ibnu Harun beliau bercerita itu Aba Abdullah ida masya fi tariqi kariha an yatba'ahu ahad aku melihat Abu Abdullah nah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu jika beliau sedang berjalan beliau tidak suka beliau benci untuk diikuti oleh seseorang dikerumuni oleh orang karena beliau khawatir akan fitnah syuhrah nah fitnah terkenal karena terkadang fitnah itu akan merubah niat seseorang dan akan menjadikan dia sulit untuk menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Sehingga ini ikhwati fillah beberapa ajar walaupun di sana masih banyak tetapi karena waktu sudah selesai semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini memberikan tambahan keimanan untuk kita semua dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Memberikan rasa takut dan berharap dalam kalbu kita Pada setiap ibadah-ibadah kita Dan menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang ikhlas Wallahu ta'ala a'la wa a'lam Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Nah, di sini ada yang meminta Afan Ustaz bisa diulangi doa yang tadi yaitu doa untuk berlindung dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Naam adapun pertanyaan yang lain maka ditanyakan kepada ustazuna. Naam. Lastu ahlan lil fatwa. Naam ditanyakan kepada Ustaz Qamar atau kepada asatidzah yang lain. Naam. Istafidu minhum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Walhamdulillahirabbil alamin.